Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin kembali beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu di bait yang ke-63 di mana bait ke-63 ini itu masih berada dalam pembahasan domir Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam alfiyah beliau yaitu di bait yang ke-63 wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil dalam keadaan ikhtiar Ikhtiar itu artinya tidak terikat dengan roh tertentu, artinya keadaannya lapang dan luas. Ya, kita bisa memilih ya alternatif dalam menentukan atau membuat kalam. Ya, dalam keadaan ikhtiar itulah yajiul munfasil. Ya, tidak didatangkan domir munfasil. Kapan itu? Ida ta'atta an yaji'al muttasil. Jika memungkinkan ya pada saat itu untuk menggunakan atau untuk didatangkan domir yang muttasil. Ya jadi bab ini itu membahas mengenai ya kaidah penggunaan antara domir muttasil dan domir munfasil. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu memberikan judul untuk subbab ini yaitu ittisalut domiri wanfisaluhu ya muttasilnya domir ya bersambungnya domir dan munfasilnya domir ya artinya terpisahnya domir Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala melanjutkan ya pembahasan mengenai domir ini dengan menjelaskan bait ke-63 ini. Beliau hafizahullahu taala mengatakan al-qa'idatu fi babid domiri annahu mata amkanal ityanu bid domiril muttasili fala ya'dilu ilat domiril munfasili. Ya, jadi al-qa'idatu fi babit domiri, yaitu ya ada kaidah ya dalam pembahasan domir, annahu mata amkanal ityanu bid domiril muttasili, ya bahwa ketika memungkinkan didatangkan domir mutasil, fala ya'dilu ilat domiril munfasili. Maka ya tidak berpaling kita itu kepada domir munfasil. Ya. Artinya jika memungkinkan bagi kita untuk menggunakan domir mutasil dalam suatu kalimat, maka kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan domir munfasil. Mengapa? Li'annal ghorodo min wad'id domiri al-ikhtisaru. Ya, li'annal ghorodo min wad'id domiri al-ikhtisaru. Karena tujuan dari peletakan domir dalam suatu kalimat itu adalah al-ikhtisar. Adalah untuk meringkas kalimat. Wal muttasilu asyaddu ikhtisaran minal munfasili. Dan domir muttasil itu lebih ringkas daripada domir munfasil. Ya, kalau kita mengamati ya domir-domir, maka kita akan mendapati bahwa domir muttasil itu ya pasti lebih ringkas daripada domir munfasil. Ya. Karena itu, karena tujuan utama kita menggunakan domir itu adalah untuk meringkas kalimat, ya, maka kita pasti memilih domir yang paling ringkas. Dalam hal ini adalah domir mutasil. Takulu, yang engkau mengatakan, akrom tuka, ya saya telah memuliakan engkau ya, di sini ada dua dua domir ya dua domir yaitu tak ya tak yang fa'il yaitu saya kemudian kaf kaf di situ sebagai maf'ulun bihi dan kaf di situ adalah domir muttasil maka kalimatnya itu menjadi ringkas wala taqulu ya dan engkau tidak mengatakan akramtu iyyaka ya akramtu iyyaka ya maknanya sama saya telah memuliakan engkau mengapa tidak dikatakan demikian karena kalimatnya itu jadi panjang ya kalamnya itu menjadi panjang kalau digunakan domir munfasil ya kenapa wala taqulu seperti itu Mengapa engkau tidak mengatakan seperti itu? Li'imkanil muttasili. Karena pada saat itu masih memungkinkan digunakan domir muttasil. Ya. Lakin qad yata'ayyanu linfisol. lakin qad yata'ayyanu infisolut domiri. Ya, jadi lakin qad yata'ayyanun fisolut domiri. Akan tetapi terkadang ya ditetapkan atau diperlukan penggunaan domir munfasil. Ya. Wala yumkinul ubihi ubihi muttasilan. Dan dalam keadaan itu, ya keadaan yang terkadang tadi, itu tidak memungkinkan didatangkan domir yang mutasil. Ya, jadi terkadang ada keadaan ya, di mana memang diperlukan atau ditetapkan penggunaan domir munfasil. Wadhalika fi mawadhi'a. Ya, dan itu terjadi pada beberapa keadaan. Minha, ya di antara keadaan-keadaan tersebut, ya al-awwalu, yang pertama, an yataqottamad domiru ala amilihi yaitu ketika domir itu diletakkan lebih dahulu daripada amilnya. Ya, jadi biasanya amil itu beramal pada yang setelahnya. Akan tetapi di sini domir, ya domir, domir berarti di sini makmulnya. Nah, amilnya itu datang setelah domir. Ya, atau domirnya itu diletakkan lebih dahulu daripada amilnya. Mengapa? Lida'in balaghiyin. Ya karena ada tujuan atau karena ada keperluan balaghah. Ya. Dalam pembahasan balaghah itu kita ingin menyampaikan apa yang kita maksud. Ya. Contohnya apa? Kaifa datil qasri. Ya, seperti faedah koser, Ya. koser yaitu pembahasan balaghah, ringkasnya itu membawa makna hanya. Ya, membawa makna membatasi atau membawa makna hanya. Nahwu contohnya iyyaka kafa'al mudarrisu. Ya, iyyaka kafa'al mudarrisu maka di sini itu ada ada ifadah atau ada faedah koser, Ya. Artinya membatasi, mengkhususkan atau membawa makna hanya. Ya, jadi apa maksud iya kakak fa'al mudarrisu? Hanya kepada mula ya guru tersebut itu memberikan penghargaan. Ya. Karena asalnya apa? kafa akal mudarrisu. Ya, kafa akal mudarrisu. Kafa akal mudarrisu artinya ya guru tersebut memberikan penghargaan kepadamu. Akan tetapi kafa akal risu itu masih membawa kemungkinan bahwa yang mendapatkan penghargaan itu tidak hanya engkau, ya bisa jadi orang lain, ya murid-murid yang lain itu juga mendapatkan penghargaan. Maka kemudian domir tersebut didahulukan menjadi iyaka kafa'al mudarrisu. Hanya kepada mula, ya guru tersebut memberikan penghargaan. Ya. Maka eh, dengan Tuntutan balaghah seperti ini maka memungkinkan bagi kita itu mendatangkan domir munfasil. Ya, karena kalau kita menggunakan domir mutasil di sini akan ada kemungkinan makna yang lain. Kemudian contoh yang lain adalah qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada Engkaulah ya kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Karena e, asal kalimatnya itu adalah na'buduka wa nasta'inuka. Kami menyembahmu dan kami memohon pertolongan kepadamu. Akan tetapi kalau kita mengatakan demikian, maka masih ada kemungkinan ya bahwa kami menyembah engkau dan selain engkau. Ya masih ada kemungkinan seperti itu. Dan kami memohon pertolongan kepada engkau dan selain engkau. Kalau dibaca na'buduka dan nasta'inuka. Maka kita menggunakan faedah koser di sini. Ya hanya, ya makna hanya. Karena itu domirnya kita menggunakan domir munfasil menjadi karena budu wa iya karena nasta'inu. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah yang hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Ya. Jadi ini adalah keadaan pertama di mana kita dapat menggunakan domir munfasil dan tidak mungkin kita menggunakan domir mutasil di sini, karena nanti maknanya akan berbeda. Ya, ini tadi dalam surat Al-Fatihah ayat ke-5. Kemudian athani, keadaan yang kedua, an yaqa'a ba'da illa li ifadatil hasri. Ketika domir tersebut, itu terletak setelah illa. Ya, setelah illa untuk membawa faedah apa? Hasr. Ya, membawa faidah hasr. Ya, hasr ini juga sebetulnya serupa dengan qasr, itu membawa makna pengkhususan. Ya, atau membawa makna hanya. Ya. Contohnya apa? Nahwu Rabbana manarju illa iyyaka. Wahai Rob kami, kami tidaklah mengharapkan melainkan engkau. Ya. Artinya apa? Yang dibatasi di sini adalah yang setelah illa. Ya, maka sederhananya yang tidaklah kami mengharapkan melainkan engkau itu adalah yang kami harapkan itu hanyalah engkau. Ya, jadi ini adalah faedah hasr. Qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, dalam surat Al-Isra ayat ke-23 Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah Ya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah Dan ya Rabbmu telah memerintahkan ya supaya kalian janganlah menyembah melainkan dia. Ya. ya. Artinya apa? Yang boleh ya engkau sembah itu hanyalah dia. Ya. Maka di sini yang membawa faedah hasr. Ya, setelah illa yang didahului dengan penafian. Maka dalam keadaan seperti ini kita tidak mungkin menggunakan domir mutasil. Ya, sehingga kita harus menggunakan domir yang munfasil. Ya. Kemudian eh, yang ketiga, ya ats itu an yufsala bainad domiri wa amilihi bima'mulin akhara. Ketika antara domir dengan amilnya itu ada makmul yang lain yang menjadi perantaraan antara domir dan amilnya. Ya. Jadi eh, amilnya itu misalnya fiil, nah kemudian domir makmulnya. Akan tetapi makmulnya yang domir tersebut tidak langsung datang setelah fiil. Ya akan tetapi ada perantaraannya. Nah, perantaraannya itu makmul yang lain. Ya, paling mudah kita lihat di contoh. Nahwu, nahnu nukrimul ulama'a wa iyyakum. Ya, nahnu nukrimul ulama'a wa iyyakum. Kami memuliakan para ulama dan kalian. Ya. Karena asalnya bagaimana? Asalnya nahnu nukrimukum wal ulama'a. Ya nahnu nukrimukum wal ulama'a. Akan tetapi, ya barangkali karena yang lebih diutamakan atau dimuliakan itu adalah para ulama, maka di sini ulama didahulukan. Ya, ulama didahulukan. Maka antara nukrimu dan iyakum itu ada perantaraan yaitu al-ulama'a. Karena ada ma'mul lain yaitu al-ulama'a, maka yang datang setelah wawu itu harus domir munfasil. Kita tidak mungkin menggunakan domir mutasil menjadi nahnu nukrimul ulama'a wakum. Ya, tidak mungkin. Maka pasti menjadi nahnu nukrimul ulama'a wa iyyakum. Qala ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yukhrijuna rasula wa iyyakum. Ya, yukhrijuna rasula wa iyyakum. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Itu mereka mengusir ya para rasul atau mengusir rasul dan mengusir kalian. Ini juga sama ya asalnya yukhrijunakum war rasula akan tetapi ya karena yang ingin ditunjukkan dalam kalam ini itu adalah rasul terlebih dahulu maka antara yukhrijuna dan kum itu ada perantaraan yaitu ar-rasula maka karena ada perantaraan maka setelah wawu itu didatangkan domir munfasil Ya, kemudian kita lihat catatan kaki terkait ayat ini. Dzakarna ma sabaqo. Ya, kami telah menyebut maaf yang bawahnya iyakum ya iyakum yang ada pada ayat tersebut domirun muttasilun mabniyun ala sukuni ya iyakum adalah domir muttasil Hmm. Wallahu a'lam mungkin yang dimaksud domir munfasil. Ya, jadi kum domirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ma'tufun ala ar-rasula. Ya, jadi kum adalah domir munfasil yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasab yang diatofkan kepada ar-rasula. Ya, au mabniyun ala sukuni. Ya, atau mabni dengan sukun. Ya. Kemudian wal kafu harfu khitabin dan kaf itu adalah huruf khitab. Ya, dan wal mimu alamatul jam'i. Dan mim adalah uh, tanda jamak. Kemudian kita lanjutkan. Ar-rabi'u keadaan yang keempat fi darurati syi'ri. Ya, yaitu ketika ada darurat syair. Ya, dan kita mengetahui kalau misalnya ada darurat syair maka keadaannya tidak lagi ikhtiar. Ya, tidak lagi luas. Tetapi terikat dengan batasan tertentu ya misalnya rima, huruf akhir dan lain sebagainya. Ya, mudahnya pada syair itu ada banyak kaidah yang hukum asalnya sebetulnya tidak boleh, tapi ketika dalam syair itu menjadi boleh. Contohnya apa? Ya, kaqauli ziyadi bani Munqidil ziyadi benimung Munqidinil Adawiyyi Tamimiyyi fi tadhakkuri ahlihi. Ya, ka qawli Ziyad ibn Munqidhinil Adawiyyi At-Tamimiyyi fi tadhakkuri ahlihi. Sebagaimana ucapan Ziyad bin Munqidh Al-Adawi At-Tamimi ketika beliau itu ya mengingat keluarganya. Beliau mengatakan, "Wa ma usahibu min qaumin fa'adhkuruhum illa yaziduhumu hubban ilayyahumu. Ya. Dan tidaklah ya ketika aku itu bersama dengan suatu kaum ya. Kemudian karena sebab atau kemudian aku mengingat keluargaku. Ya. Melainkan ya kaum tersebut itu justru yang menambah kecintaanku kepada keluargaku. Ya. Atau nanti akan kita lihat e, maknanya. Nah, syahidnya di mana? Yaitu dikata illa yaziduhumu hubban ilayya humu. Ya. Ya seolah biasa, tapi sebetulnya ada yang keluar dari kaidah biasanya. Mengapa? Karena di situ ada dua hum. Ya illa yaziduhum hubban ilayya hum. Hum yang pertama, yaitu di yaziduhum, itu adalah maf'ul yang pertama untuk fi'il yazidu. Ya. Kemudian apa itu hum yang ada setelah ilayya? Itu adalah fa'il untuk fi'il yazidu. Ya, jadi maksudnya itu adalah illa yazidunahum. Ya, seharusnya menggunakan domir muttasil yaitu wawu jamaah. Akan tetapi ya wawu jamaahnya itu kemudian dihilangkan, diganti dengan domir munfasil dan diletakkan di belakang. Ya, apakah boleh? Ya, kalau dalam syair itu menjadi boleh karena ada daruratus syari ya tapi tidak dalam keadaan ikhtiar. Kita lihat catatan kaki terkait eh, bait ini. Al-makna, makna dari syair tersebut, La usahibu qauman ghaira qaumi. Ya tidaklah ketika aku bersama dengan suatu kaum, yang kaum tersebut bukanlah kaumku. Artinya ya kaum lain wa adzkuru qaumi amamahum ya dan aku mengingat kaumku di hadapan kaum tersebut illa ula il qaumu hubba qaumi ilayya yang melainkan kaum tersebut itu justru akan menambah kecintaanku terhadap kaumku Ya, jadi kaum tersebut itu akan menambah kecintaan terhadap kaumku. Bisa babi ma'athirihim. Ya, karena sebab kemuliaan mereka. Undur ini bisa dilihat di al satu, ya kitab Al-Hamasah li Abi Tamamin ya liabi Tamamin eh, buah karya Abu Tamam al-mujallad tsani ya pada jilid yang kedua ya as-safhatar rabi'ata wa thalathina ba'dal mi'ati yaitu pada halaman ke-134 tahqiqu abdillahi ya usailana yaitu yang tahqiq dari ya Abdullah Usailan Wa qawluhu dan ucapan dari Ziyad bin Mungkif tadi, min qawmin itu adalah maf'ulun bihi. Ya tadi usahibu min qawmin, nah min qawmin adalah maf'ul bihi. Wa min zaidatun. Dan min di situ adalah min zaidah. Kemudian fa'adhkurahum, ya fa'adhkurahum, oh ya tadi adhkurunya e, nasab ya karena al-fa'u lissababiyyati. Ya fa'nya adalah fa' sababiyyah. Wal mudhari'u mansubun bi anil mudmarati ba'da fa'is sababiyyati. Dan fi'il mudhari adzkura tadi itu menjadi mansub karena ada an yang diperkirakan setelah fa sababiyah. Ya ini adalah pembahasan nanti yang menasabkan fiil mudhari'. Kemudian hubban maf'ulun thanin. Dan hubban adalah maf'ul yang kedua. Li yazidu. Untuk yazidu. Kemudian hum, hum yang terakhir. Fa'ilu yazidu. Yaitu fa'il untuk yazidu. Ya, jadi wama usahibu min qawmin fa'adhkurahum illa yaziduhumu hubban ilayyahumu. Ya fa'adhkurahum. Maka humu yang paling akhir itu adalah fa'il untuk yazidu. Dan karena darurat syair, ya maka tidak didatangkan dalam bentuk mutasil tapi menjadi munfasil. Fa fusilat domiru. Ya, maka domir itu menjadi terpisah. Ya, menjadi munfasil. Wa haqquhu Ya, padahal hak hukumnya ya atau hukum asalnya itu adalah mutasil. Akan tetapi di sini justru di fasil ya, dijadikan domir munfasil, dipisah. Ya, haknya itu sebetulnya bagaimana? Bi an yakula illa yazidunahum hubban ilayya. Ya melainkan mereka itu justru akan menambahkan ya kecintaanku kepada kaumku. Seperti itu. Qala Ibnu Malikin, ya Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil ila akhirih. Ya Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil ay la yaji'ud dhamirul munfasilu fi sa'atil kalami yaitu dhamir munfasil itu tidak didatangkan ketika ya keluasan atau kelapangan dalam membuat kalam ya yaitu dalam keadaan ikhtiar ada pilihan idza amkanal ityanu bil muttasili jika memungkinkan ya didatangkan domir yang muttasil amma fi syi'ri ya adapun dalam syair fayajuzul udulu anil wasli ilal fasli maka diperbolehkan ya berpaling dari penggunaan domir yang wasel atau mutasil ya berpaling menuju domir yang munfasil seperti tadi illa yaziduhum hubban ilayya humu demikian wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.